madhab Ibadiyah bahwa semuanya adalah muslimin hendaknya ada toleransi dan pendekatan didekatkan semua madhab ini kelompok-kelompok yang ada ini diambil titik temunya agar tidak saling menyalahkan tidak tidak ada yang mengklaim dirinya yang paling benar seputar itu pembahasannya dan itu dibanggakan oleh Ali Hasan <clears throat> di mana dipuji oleh Ali Hasan bahwa ini menunjukkan betapa selamatnya kalbu penulis ini suci dari kebencian, dari kedengkian, dan ingin kebaikan serta dalam kitabnya Ihkam Takrir di Ahkamit Takfir bahkan Ali Hasan yang mendanai atau memperakasai pencetakan kitab Murad Syukri ini. Dan sama kitab Syukri pun di atas manhaj murjiah bahkan dalam masalah besar dan gawat semacam ini masalah pengkafiran masalah besar justru dia banyak kembali kepada Rozali yang seperti itu kesesatannya nah, dan Lajnah Daimah pun lembaga riset dan fatwa Saudi telah mentahdir dan membantah kitab ini Murad Syukri. Ali sekali lagi terlibat. Dia puji bahkan dia yang mencetak kitab ini. Yang ke sebelas, eh, permasalahan-permasalahan akidah dia gampangkan masalah masalah sepele nggak perlu dipertajam tidak perlu dibahas terlalu dalam persis seperti manhaj Ikhwanul Muslimin di mana Ali Hasan katakan bahwasanya masalah-masalah fikhiyah, masalah-masalah akidah yang terjadi perselisihan di situ antara salaf atau salafiyah dengan orang-orang yang menentang mereka atau di antara keumuman kaum muslimin semestinya bisa ditarik tidak perlu diflorkan atau permasalahan semacam ini tidak perlu adanya tatoruf adanya keekstriman dalam mensikapinya sampai ada wala, barok, benci ini. Permasalahan seperti apa? Kata Ali Hazad disebutkan seperti isbat asma'illah wa sifati. Masalah penetapan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, nah, sifat ulu, sifat yang lain, istighotha boleh atau tidak kepada selain Allah, tawassul, atau berlebihan dalam mensikapi atau memuji Rasulullah SAW. Masalah-masalah semacam ini masih menjadi perdebatan dan akad warot. Ada yang membolehkan, ada yang nggak membolehkan, ada yang begini. Semuanya ahlul kiblat. semuanya muslimin, kiblatnya sama. Kenapa harus pertajam? Kenapa harus jadi dia ingin melunturkan akidah wala wal bara. Dia ingin sudahlah. Dan ini ikhwan muslimin sudah plek. Persis. sudah nggak usah terlalu diperselisihkan. Na'did ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalaf nabi. Hendaknya perselisihan di antara kita ini masing-masing ngasih udur, ngasih ini nggak perlu dipertajam. Hmm. Ini juga omongan Ali Hazan jauh berbeda dengan Aima. Nggak bisa dibandingkan bahkan. Kita tahu ada Imam Al-Qahtani dalam nuniyah beliau, nuniyah Al-Qahtani ya. Ketika membantah kelompok-kelompok sesat, ketika bicara asyairah misalnya, Beliau katakan ya asyairatu ya asafilal warah. Wahai kalian kaum Asy'ariyah, kalian yang asafilul waro Orang-orang rendah, manusia hina. Karena beliau benci terhadap kesesatannya. Dan beliau imam Faktanya Disanjung dan dipuji oleh para imam-imam yang setelahnya. Begitu pula ketika bicara Syiah, Rafidah beliau katakan Eh, inna rafidatu syarru man wati al hasa dan Rafidah adalah manusia terjelek yang menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Ini imam. Tapi bagi Ali Hasan itu terlalu bertajam, terlalu dibesar-besarkan. Semuanya ahli kiblat, nggak perlu, nggak perlu dibahas, nggak perlu ada walak wal barok. Jadi di dilunturkan dan dibuat gampang permasalahan yang itu besar dalam akidah, perselisihan antara hak dan batil semenjak dulu. Ini kesesatan dia yang ke-11, yang ke-12 pembelaan dia kepada Abul Hasan Al-Ma'ribi Ismail Al-Ma'ribi Abul Hasan Al-Ma'ribi yang mensifati para sahabat dengan hutaiyah. Hutaiyah duwi yang biasa terbawa oleh arus sungai atau arus banjir di mana orang dipermisalkan seperti itu bagikan buih menunjukkan ketidakberanian mereka tadi pengecut, penakut dan rendahnya martabat mereka menunjukkan orang itu orang-orang rendahan bukan orang-orang yang terhormat mulia dan juga pecundang sehingga disebut ghusaiyah bagaikan buih para sahabat Rasul radhiyallahu anhum dicela demikian oleh Abdul Hasan Al-Ma'ribi dan itu dibela oleh Ali Hasan ketika ditelepon dan ditanya oleh si penelpon tentang perkataan ini bahwa ini kata dia bukan berarti celaan kepada para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di lain kali, di lain waktu, Ali katakan Ya tergantung kata Ali, melihat orangnya. Kalau orangnya termasuk para sahabat, maka itu celaan berarti. Tapi kalau yang membicarakan itu dikenal sebagai ahlu sunnah dan menghormati para sahabat, maka nggak masalah. Dia bicara seperti itu bukan berarti celaan dan tidak mengapa. Dia bela Abdul Hasan al mahribi dalam pernyataannya ini. Yang ke-13 bahwa Ali Hasan sendiri mengakui bahwa dia banyak terpengaruh oleh Sayyid Qutb. Dan itu dia utarakan dalam kitab dia Hak Hakku Kalimatil Imam Al-Bani fi Sayyid Qutb bahwa Ali Hasan menyatakan suatu rahasia yang jarang aku sampaikan. Mungkin hanya satu dua orang yang tahu. Tapi sekarang aku buka dan aku bongkar bahwasanya sesungguhnya semenjak lama aku ini banyak terpengaruh oleh pemikiran dan e, pemahaman Sayyid Kutub. Dia sendiri mengakui Sayyid Kutub yang rusak dan sesat semacam itu. Yang ke belas pembelaan dia dan pujian-pujiannya kepada tokoh-tokoh dai yang menentang manhaj salaf dan para ulama salaf kita. Sebut saja Abu Ishaq Al-Huwaini, Mesir. Kemudian Muhammad Hasan juga Mesir. Eid Syarifi, demikian pula Al-Maghrawi dan juga Abu Hasan Al-Ma'ribi Ini dalam Siyanatus Salafi e, Demikian Ali Hasan Memuji dan banyak menyanjung mereka Bahkan juga yang ke berapa? 15 Pujian dia terhadap Jamaluddin Al-Afghani Yang pada hakikatnya dia dari Yahud Orang Yahudi Juga Muhammad Abduh Hasan al-Banna dan An-Nabhani. Dia puji mereka bahwa pergerakan Islam ini kebangkitan Islam mulai sadar dengan ini bermula dari dakwah atau gerakan Jamaluddin Al-Afghani. gerakan Al-Afghani bagi dia gerakan kesadaran gerakan tajdid pembaharuan dalam dunia Islam padahal dia orang Yahud merusak Islam Kemudian Al-Afghani kemudian semakin berkembang pergerakan dan perkembangan dakwah ini di tangan Muhammad Abdu tokoh Mu'tazilah juga dipuji oleh dia kemudian Rosid Ridho terus demikian sampai kemudian muncul gerakan Hasan al-Banna dengan ikhwanul musliminnya kemudian Nabhani walhasil dia puji tokoh-tokoh sesat semacam mereka ini yang ke-16 Subhat Subhat Ali Hasan yang begitu banyak antara lain bahwa yang mujmal dari pernyataan manusia itu hendaknya dilarikan kepada pernyataannya yang mufassal. Subhat yang mereka angkat agar orang tidak disalahkan. Oh, di sini dia bicara secara global. Di tempat lain dia lebih terperinci menjelaskan. Nah, jangan disalahkan yang global. Yang global ini harus kamu artikan dengan penjelasan dia yang terperinci dan ini batil dari asasnya. Kenapa para ulama sebutkan itu hanya ada dalam kalam Allah dan kalam Rasulnya kaidah-kaidah yang para ulama jelaskan memang ada dalam usul fikih bahwa al-mujmal diartikan dengan yang mufassal atau mufassar. Apa penafsiran yang global di sini? Lihat di ayat lain Allah jabarkan demikian atau ayat ditafsirkan dengan hadis atau hadis dengan hadis dijabarkan demikian. Adapun opongan manusia tidak boleh diterapkan demikian. Omongan yang salah harus dikatakan salah. Yang keliru harus mereka katakan, harus dikatakan keliru. Walaupun mungkin niat orangnya baik atau secara terperinci dia jelaskan bahwa maksudnya begini-begini ya terperincinya betul tapi omonganmu yang global ini katakan salah nggak boleh kemudian dikatakan kita nggak salahkan karena maksud dia begini terperincinya lah omongan manusia nggak boleh diginikan. Dan itu batin Salah satu syubhat yang mereka angkat terkait eh, syubhat Ali Hasan ini. Yang ke berapa? 17. Nah, ujian Ali Hasan kepada tokoh sufi Abdul Hasan An-Nadawi yang di India sana atau Pakistan dia puji sebagai asyik ad-da'iyah al-islami al-kabir sebagai seorang syekh, sebagai seorang dai Islam yang besar Kul Hasan nadawi seorang tokoh sufi. Demikian pula yang ke-18 Tamyi lembeknya Ali Hasan dalam mengambil ijazah sanat bahkan dari tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Makanya para ulama sebutkan seperti nggak ada artinya sudah kalau di zaman sekarang sanat ini. Dalam artian karena terlalu panjang sanat untuk ke Rasulullah SAW atau ke Bukhari misalnya. Atau ke Musnad Ahmad. Sekian banyak orang dan siapa mereka juga Gak jelas kebanyakan bahkan dari ahlul bid'ah, orang sufi, orang ini. Nah, Sanat-sanat yang ada. Itu pun eh, Ali Hasan mengatakan sebagian mereka eh, kata Ali Hasan ketika aku dengar Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi punya sanat aku kejar aku berusaha temui dia untuk dapat sanat darinya sehingga bersambung. Aku datang ke rumahnya, tapi ternyata dia sedang sibuk menghadap kubur ibadah dari Muhammad Zakaria Al-Gandahlawi. Sufi kuburi. Maka belum sempat waktu itu aku untuk mendapat ijazah darinya. Nah, gitu saja. Mana wala, mana bara, mana kebencianmu, permusuhanmu kepada syirik, kepada ini. Hanya karena urusan ijazah atau sana. Yang ke-19 celaan Ali Hasan terhadap kitab para ulama seperti Riyadhus Shalihin karya Nawawi. Rahimahullah kitab yang dipuji oleh para ulama Islam yang datang setelah Nawawi dan diberi khidmat luar biasa. Syekh Nasir menghukumi hadis-hadisnya yang sahih, yang baik, menunjukkan kepedulian besar. Syekh Utsaimin punya syarah terhadap Riyadhus Shalihin dan banyak para ulama dari ulama sunnah itu kata Ali bahwa Riyadu Salihin tidak memberi ilmu. Riyadu Salihin tidak memberi fikih, yani tidak mengajarkan ilmu, tidak mengajarkan fikih, tidak pula bahkan mengajarkan akidah, tidak pula menjelaskan tafsir terhadap kitab Allah dan jauh dari ilmu-ilmu syariat yang lain. Dan ini menjadi ciri ahlul bid'ah selalu kitab-kitab sunnah yang di dalamnya nusus nusus hadis-hadis Rasul sejalan makanya kata Syekh Rabi kalau Riyadus Solihin yang di dalamnya semua dari awal hingga akhir ayat tiap bab kemudian hadis ayat hadis kalau bagi kamu tidak memberi ilmu tidak memberi fikih tidak mengajari akidah tidak mengajari tafsir lalu kita apa yang mengajari ilmu adalah para ulama luar biasa perhatiannya kepada Radu Salihin. Nah, ini celaan dia. Yang ke 20 bahwa orang itu tidaklah diuji kecuali terhadap tokoh-tokoh alul bid'ah imam-imamnya bukan pengikut-pengikutnya Maksudnya bahwa kalau mau diuji orang itu diuji pada ketuanya, kepalanya. Misalnya terhadap ikhwan muslimin. Kalau diuji bagaimana menurut Muhasan al-Banna? Bagaimana menurut Musaid Kutub? Kalau dia menyanjung, mencintai, maka dia ikhwani, hizbi karena memuji Syekh Kutub, menyenangi dia. Itu saja kata Ali Hazan. Adapun orang-orang yang terpengaruh dengan Ali eh, dengan Hasan Al Banna, dai misalnya terpengaruh dengan Syekh Kutub, jangan kamu memuji orang kepadanya. Artinya misalnya ini orang dekat dengan si dai ini, yang dai ini sangat menyanjung Syekh Kutub. Nggak bisa kamu nilai dia hizbi, seseorang bermuamalah dengan kutbi atau hasani bermuamalah dengan seseorang yang menyanjung-nyanjung tokoh-tokoh sufi Gak bisa kamu hukumi hizbi kamu hukumi hizbi kalau dia langsung berhubungan dengan kalau ketua atau pembesar-pembesar kebid'ahan tadi dan ini juga syubhat dan kesesatan Halabi. Yang ke-21 perselisihan antara para ulama dengan khawarij di masa sekarang seperti Al-Qaeda waktu itu sama Bin Laden dan yang bersamanya Aiman atau ISIS seperti yang sekarang perbedaan antara para ulama Rabbaniin dengan orang-orang khawarij di masa sekarang ini sebetulnya hanya terbatas sikap dan itu perkara istihadiah saja. Perkara istihadi saja. Bukan perkara pokok yang menjadi manhaj berbeda sama sekali ini hak ini batil bukan. itu salah istihadi saja. Ini tamyi. Dia mau melunturkan dan menggampang-gampangkan sisi perbedaan. Yang ke-22 yang dia nisbatkan kepada Syekh Nasir Al-Albani yang membolehkan pemilu atau ikut pesta demokrasi memilih itu karena alasan akhafud dororain untuk mengambil doror yang lebih ringan atau dapat akbarul mafsadatain untuk terhindar dari mafsadah yang lebih besar Walhasil e, perkara ini ringkasnya bahwa Syekh Mubil rahimahullah menulis kitab namanya Masail Asriyah fi Siyasati Syar'iyyah. Sebagai nasihat beliau, beliau kirim kepada Syekh Albani tentang ini masalah pemilu, masalah demokrasi ini. Dan di situ ada tanda tangan Syekh Albani di kitab Syekh Mubil yang menunjukkan bahwa Syekh Albani mengatakan rujuk dari fatwanya yang terdahulu yang membolehkan ikut dalam pemiluan pemilihan umum dengan dalih darurat, darurat atau untuk terhindar dari mafsadah yang lebih besar. Kalau bahasanya orang-orang hisbiin kan daripada dipegang orang-orang kafir nanti kalau kita nggak milih nanti kursi dipegang orang-orang kufar, nanti begini-begini, maka madorat yang lebih ringan. pilihlah walaupun dia muslim tapi begini begitu. Yang penting muslim. Ini sudah rujuk Syekh Nasir. Setelah dinasehati oleh Syekh Mubin nah, dan ditandatangani kitab itu oleh Syekh Al-Bani rahimahullahu taala. Maka beliau katakan itu haram, tidak boleh baik untuk darurat ataupun dengan alasan-alasan yang lain. Mana maka dalam sisi amanat ilmiah mana Ali Hasan dan dia tahu semestinya dia katakan fatwa Syekh Albani ini sudah rujuk, sudah beliau tarik. Dulu memang beliau membolehkan, tapi sudah beliau ambil. Beliau rujuk, beliau rujuk kepada kebenaran. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah dan uh, dia tidak menukilkan apa adanya karena tujuan dan maksud-maksud tertentu yang dia inginkan. Nah, yang berikutnya eh, Ali Hasan dikenal dengan kedustaan-kedustaannya yang terlalu banyak dalam sekian kasus. Hingga Syekh Robi katakan bahwa Ali Hasan termasuk orang yang sangat berani dalam berdusta sangat berani bersumpah atas nama Allah dalam keadaan dia kedap Dia berdusta. Berapa kali dia berdusta, bahkan dalam satu permasalahan. Dia berdusta pula dan mendustakan al hab Padahal sekali saja orang berdusta ditolak oleh para ulama. Nah, yang ke berapa? 22 24 eh, dia menggampangkan masalah hukum dengan selain yang Allah turunkan dengan dalih yang penting realisasi tauhid nggak perlu dibesar-besarkan, nggak perlu dijadikan permasalahan yang runcing masalah orang mau berhukum atau tidak berhukum dengan hukum Allah ini dia anggap perkara remeh, perkara kecil. Demikian pula kaidah-kaidah yang dia buat Bahkan itu sebelum 30 tahun yang lampau yang kaidah-kaidah itu banyak berbenturan dan merusak manhaj salaf yang dinukilkan dari para imam imam salaf semenjak dahulu kala dan akan kita ketahui nanti. Juga yang ke-25 pernyataan Ali Hasan bahwa ilmu jar wa itu gak ada dalilnya. Gak ada dalilnya di dalam Quran, gak ada dalilnya dalam sunnah. Eh, diadakan ilmu ini muncul dari para ulama untuk kemaslahatan saja. Jar wa Yang ada semenjak zaman sahabat, tabi'in, fulan, do'i, fulan, kadab, fulan, sayyidul hifid, dan yang lain-lainnya itu nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah. ini menunjukkan kejahilan dia yang terlalu. Yang ke-26 enam eh, dia menolak sama sekali imtihan uji diuji orang itu dengan person dan ini dibantah oleh Syekh Ahmad bin Yahya dan Smi juga. Rahimahullah. Artinya orang diuji seperti tadi. Bagaimana fulan ini dengan fulan? Bagaimana kedekatannya? Menurutmu fulan bagaimana? Diuji. Kata Ali Hasan sudah bukan zamannya nggak perlu demikian nggak boleh uji orang seperti itu. Kamu lihat fulan taban jelek kenapa? Karena aku lihat muamalahnya sama fulan. Berarti dia seperti itu. Kalau dia mencintai fulan berarti dia ahlu sunnah. Kalau dia mencintai fulan berarti dia hizbi, ikhwani misalnya. Ini nggak boleh. Padahal itu ma'ruf dalam manhaj salaf. Dan berapa banyak para ulama. Kalau kamu dapati orang mencintai Ahmad bin Hambal maka dia sunni. Kalau kamu dapati fulan begini maka dia begini. Tapi ini ditolak oleh Ali Hasan dari kesesatan dia. E, pujian dia pula terhadap Jum'iyah Ihya Uturaf, Qutbiyah, Sururiyah, ditahdir oleh banyak para ulama salam. Demikian pula pujian dan pembelaan dia kepada Jum'iyah Al-Bir atau Darul Bir. Demikian pula ujian dia kepada Usama bin Laden bahwa dia dikatakan mukhlis, sebetulnya dia orang yang ikhlas memperjuangkan Islam dan disebut sahibul ghirah diniyah, punya kecemburuan terhadap agamanya, membela agamanya, membela kaum muslimin. Yang para ulama menjara semua, nggak ada yang menguji Usama bin Laden. Ada khariji pewaris di masa ini. Tidak ada sikap yang menguji keikhlasannya, ada kecemburuannya, karena ini yang ada celaan dan jarah dari para ulama tadi. Ali Hasan memujinya dan membelanya. nya. Eh, demikian pula eh, kaedah kaidah-kaidah syubhat yang dia gunakan misalnya yang dia katakan nahnu nusahi wala nujarrih. Kita ini berusaha membenahi, tidak merusak. Artinya kalau ada orang ini jelek, hizbi, kita berusaha membenahi, tidak tidak melukai dia. Bukan kemudian kita tahdir, kita jarah, kita gini lah. Kita berusaha membenahi ini syubhat begitu pula muazanat untuk menimbang sisi positif dan kebaikan orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf ini juga kesesatan Ali Hazan begitu pula kaidah dia bahwa tahdid atau tabdi itu harus ada kesepakatan. Semua ulama sepakat kalau ini orang mubtadi hizbi semua sepakat mentahdir baru boleh ditahdir. Kalau enggak enggak boleh, enggak bisa diterima. Kenapa? Dengan dalih tidak ada kesepakatan para ulama. Dan ini juga batil. Begitu pula kaidah dia kita tidak menjadikan perselisihan kita kepada orang lain perselisihan di antara kita. Artinya begini, kamu berdua dengan temanmu. Berselisih tentang bulan. Bulan ini apa? Kamu katakan bulan ini ikhwani. Ini temanmu bilang enggak. Ya Masya Allah. Dibela-bela. Salafi bagus gini-gini. Loh, Anak tahu dia puji Hasan al-Banna. anak tahu dia jalan bersama bulan, bulan, bulan, dan seterusnya. Ini tetap membela. Kaidah Ali Hasan mengatakan, perselisihan antara kita terhadap orang lain ini jangan membuat perselisihan di antara kita. Kita tetap bersaudara, kita tetap saling mencintai, saling menghormati. Jangan kita pecah gara-gara perselisihan kita terhadap orang lain. Dan ini juga pelunturan akidah wala wal bara. Demikian pula uh, syubhat yang dia sebutkan bahwa eh, hajar itu sudah tidak bisa diterapkan di zaman ini karena nggak ada kemaslahatannya. Orang nggak bisa diboykot. Saat seperti apa nggak boleh diboykot karena nggak ada maslahatnya untuk kamu hajar di zaman ini sehingga tutup sama sekali pintu hajar Begitu pula syubhat yang diangkat bahwa eh, tahdir atau jarak itu harus didahului oleh nasihat. Artinya sering mereka pun anak buah mereka mengatakan, kenapa ditahdir? Belum pernah dinasehati kok ditahdir. Semestinya kan dinasehati dulu nasihati nggak mempan, sudah nggak bisa, baru mungkin. Oh, nggak pernah dinasehati langsung ditahdir. Maka dia mensyaratkan tahdir itu harus dijauhi oleh nasihat. Nah, demikian pula eh, dia menzuhudkan umat dari para ulama sehingga dia katakan bahwasanya yang wajib kalian ini dia ucapkan di Irak ketika Dauro di sana kalian tuh kembali ke kami yakni saya dan grupnya Masyhur Salman eh, siapa Salim Hilali bukan kepada ulama-ulama Hijaz. Ulama Hijaz, ulama Mekah Madinah, Syekh Robi, Syekh Ubaid. Bukan ke mereka, ke kami kalian rujuk. Ada apa-apa tanya kami, telepon kami, hubungi kami. Nggak usah ke sana. Sehingga dia tutup hubungan umat dengan para ulama dan dikembalikan kepada diri mereka. Nah, ini uh, di luar kejahatan-kejahatan Ali Hasan yang lain. Dia melakukan kejahatan kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Demikian pula celaan dia kepada Syekh bin Baz rahimahullah demikian pula kedustaan kepada Bin Baz Ali Hasan yang membuat kedustaan kata dia bahwa Ibnu Baz mengatakan safar hawali itu Ibnu Taimiyah fi hadal asar, Ibnu Taimiyah di zaman ini Ibnu Baz sangat benci dan mentahdi dari safar hawali eh, begitu pula celaan dia kepada Bin Baz bahwa pembisik bin Bas itu orang-orang jelek sehingga membuat beliau mengeluarkan fatwa-fatwa yang kadang tidak benar. Begitu pula celaan Ali Hasan kepada Syekh Robi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi dan beberapa para masyaikh yang lainnya. Ini berapa? 20 berapa tadi? Hah? Al-Muhim itu e, beberapa poin dari penyimpangan-penyimpangan Ali Hasan agar orang melek terbuka matanya bahwa ketika para ulama berbicara, ketika para ulama mentahdir dia ada asbab beralasan bukan nyawur, bukan hasad bukan ini Kebanyakan orang ini naik, terlena dan tertidur, nggak ngerti apa-apa, nggak paham apa yang terjadi. Kemudian dikagetkan, Ali Hasan ditahdir, muridnya Albani. Ali Hasan begini, oh, ada apa? Ini hasad dari para ulama dan seterusnya. Walau dia ngerti siapa Ali Hasan, Toma sekian perkara-perkara besar penyimpangan dan kesalahan-kesalahan dia. Ini tadi yang kita sebutkan sekian poin yang menjadi alasan kenapa para ulama berbicara e, tentang Ali Hasan. Dari syubhat-syubhat mereka, Halabiyah ini sama Sururi dan Halabi hampir sama dalam syubhat-syubhatnya. Banyak antara lain yang mereka suarakan bahwa Orang kalau membela sunnah jika diketahui orang itu berdakwah kepada salaf, kepada sunnah, maka hendaknya dihormati, tidak dicela, tidak ditahdir, kalaupun dia berbuat kesalahan. Artinya maunya, sobat mereka ini, Biarkanlah, nggak usah dibantah, nggak usah ditahdir. Toh dia berjuang juga membela sunnah. Toh dia juga membantah ahlul bid'ah. Toh dia banyak jasanya. Maka nggak usah dan tidak boleh dibicarakan kesalahan-kesalahannya nggak boleh diangkat karena mereka punya andil besar dalam memperjuangkan sunnah. Ini syubhat dari mereka untuk mereka inginnya mendiamkan para duatul haq, para masyai dan para ulama sunnah yang bersamanya agar diam, tidak membantah mereka, tidak mentahdir mereka. Dengan alasan tadi mereka juga mendakwakan salaf, mendakwakan sunnah, bahkan membantah kelompok-kelompok yang sesat, maka nggak seharusnya saling menyalahkan dan membantah di antara salafin sendiri dalam tanda kutip. Itu bahasa mereka. Ini tentunya subhat kembalinya kepada ikhwanul muslimin. Talbis yang dibuat-buat oleh mereka. Yang pertama, bahwa ini bukan dari manhaj salaf, bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya SAW. Rasul mentahdi dari kaum khawarij sangat dahsyat banyak tahdir-tahdir Rasul dari kaum khawarij Bahkan seperti Abu Umama katakan, aku mendengar Rasul katakan Khawarij itu anjing-anjing neraka. Bukan sekali aku dengar, bukan dua kali, bukan tiga kali. Bukan sekian kali, sekian kan sampai Abu Umama katakan bukan dua puluh kali. Tetapi lebih dari itu. Menunjukkan seringnya Rasul mengingatkan sahabat mentahdir dari kaum Khawarij. Sebagai anjing-anjing neraka. Padahal mereka ahli sholat. Ahli ibadah, puasa, Qiraatul Quran. Toh ditahdir oleh Rasul SAW. Lalu demikian pula para sahabat memerangi kaum khawarij. Bahkan lebih mereka utamakan dari pemerangi kufar. Para sahabat memerangi khawarij dan itu lebih utama bagi para sahabat daripada memerangi orang-orang kufar. Kata Ibnu Hubairah rahimahullah, memerangi khawarij itu berarti menjaga modal. Memerangi kufar itu cari untung, mencari laba, dan menjaga modal lebih utama ketimbang mencari untung. Dalam ilmu perdagangan saja, kamu maunya cari untung tapi modalmu keteteran, ludes. Sangat salah besar. Mending modal tetap terjaga walaupun keuntungan masih belum dapat, tapi modal utuh. Kata Ibnu Hubairah, memerangi khawaris itu menjaga modal. Memerangi orang-orang kufar berjihad itu mencari keuntungan, menjaga modal lebih utama. Makanya para sahabat memerangi kaum khawarij. Kata Bukhari, eh, maaf, riwayat dari Humaydi, syekhnya Bukhari, Demi Allah akan aku perangi mereka yang menolak hadis Rasul SAW aku memerangi mereka lebih aku senangi daripada aku memerangi orang-orang kufar. Padahal ini muslimin. Kata Imam Ahmad, la tujalisu ahlal kalam wa indabu anis sunnah. Jangan kamu duduk bersama ahlul kalam yang belajar ilmu kalam atau filsafat. Walaupun mereka membela sunnah. Dalam satu sisi mereka membela sunnah. Dalam satu sisi mereka membantah. Kalau sekarang mungkin yang dibantah komunis. Dibantah oleh mereka. Lah Hizbin kan juga nggak dia membantah. Membantah liberal mungkin. Membantah beberapa kelompok-kelompok sesat dibantah oleh mereka. Tapi mereka sendiri sesat. Mereka sendiri hizbi, Wan muslimin, wa ila apa. Kata Imam Ahmad, jangan kamu duduk bersamanya. Walaupun dia membela sunnah. Berbahaya. Justru hal itu lebih berbahaya ketika orang dekat kepada sunnah, oh, dikenal orang melihatnya ini ahlu sunnah, mendakwakan sunnah. Tetapi banyak penyimpangan padanya, ada perkara-perkara yang menyalahi Quran dan sunnah. Justru bahayanya lebih besar kalau yang itu orang tahu di luar Islam nggak ngerti agama. Sementara ini dikenal mendakwakan salaf, menyuarakan salaf, menyuarakan sunnah. Padahal pada dirinya sendiri banyak penyimpangan. Justru bahayanya lebih besar. Makanya kata Fudail bin Iyad, aku mau makan bersama orang Yahudi, Nasrani, tapi aku nggak mau makan bersama mubtadi' Aku berharap ada benteng besar memisahkan aku dengan ahlul bid'ah tersebut. Dan banyak asar dari para ulama salaf yang membicarakan hal ini. Yang ketiga, kalaupun sebagian dari mereka ini membantah kelompok-kelompok yang lain yang sesat membantah ikhwan misalnya. kata sururin bantah ikhwan. Sururin bantah ikhwan muslimin. Ikhwan muslimin begini. Hasan al-Banna begini. Mereka sendiri sururi. Atau membantah jil misalnya kalau di kita. Orang-orang liberal. Nah, mereka sendiri hizbi sururi. Maka tidak berarti kemudian kita itu diam dan membiarkan kesalahan-kesalahan dia. Itu bukan dari manhaj Allah, bukan dari wala wal bara. Yang keempat bahwa tokoh-tokoh mubtadi'ah di zaman dulu pun ada ambil dalam membantah ahlul bid'ah. Asyairah bantah Mu'tazilah. Jangan kita kira dia mereka. As'ariyah itu bantah kepada mutazila, Itu bantah. Nah, pula membantah tokoh-tokoh filsafat. Mereka sendiri ashari Menyelewengkan sifat-sifat Allah, ini ini. Bagaimana sikap para ulama? Apa kemudian mendiamkan ashari Orang-orang Asyairah? Karena sudah bantah filosof-filosof Yunan karena sudah membantah Mu'tazilah berarti minna nawafina. Sudah diam. Biarkan sudah kesalahannya nggak usah dibantah. Tidak demikian para ulama keras bahkan dibantah Asy'ariyah dengan berbagai syubhat-syubhat mereka. Ini syubhat mereka. Yang pertama, yang kedua syubhat mereka pula bahwa eh, harus ada nasihat sebelum orang itu ditahdir atau dijarah. Harus melalui proses nasihat terlebih dahulu. Kalau enggak kamu dolim. Kamu dituduh dolim. Belum dinasehati kok ditahdir. Belum dinasehati kok dijarah. Ini syubhat yang dianggap oleh Sururi maupun Halabi menurut Ali Hasan subhat ini batil dari sekian sisinya bahwasanya manhaj Quran dan sunnah ini tidak berdasarkan kaidah yang mereka buat. Kita lihat Rasulullah SAW dalam sekian kasus berfatwa, berbicara tanpa ada nasihat terlebih dahulu kepada yang Rasul bicarakan. Contoh, Aisyah katakan Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan datang ke Rasulullah SAW mengadu. Abu Sufyan radhiyallahu pelit ya Rasulullah. nggak cukup ngasih aku belanja dan anakku begini-begini. pisah ma'ruf. Maka Rasul katakan kepadanya, Khudi min malihi bil ma'ruf, mayat fiki wa waladaki." Ambil hartanya Abu Sufyan. Cukup untuk belanjamu dan anakmu. Langsung Rasul jawab, Ayo terapkan kaidah kalian. Berarti naudzubillah Rasul zalim. Kenapa? Abu Sufyan belum dinasehati lah Rasulullah. Kalau kaidah kalian semestinya Rasul begini. E, ya saya terima e, apa? pengaduan anti nanti saya mau panggil Abu Sufyan dulu. Nanti saya mau nasihati dia dulu. Kalau dia mau dengar nasihat, kalau enggak nanti akan saya bantah. Enggak. Di tempat langsung. Hindun mengadu langsung siapa oleh Rasul. Ambil hartanya Abu Sufyan. Cukup bagimu dan anak-anakmu. Mana munasohah Ini Rasulullah SAW. Demikian pula eh, ketika Zaid bin Arqam mengatakan ketika Abdullah bin Ubay berkata bersama munafikin, "La tunfiqu 'ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu." Jangan kalian nak infakkan harta kalian kepada Rasulullah atau orang-orang yang di sisi Rasul sampai mereka pergi. La irja'ana ilal madinati la yukhrijanna min a'azzu min adal. Nanti kata munafikin Abdullah bin Ubay. Kalau kita pulang ke Madinah, yang mulia akan mengeluarkan yang hina. Maksud dia, yang mulia itu dia, munafik. Dan yang hina Rasulullah SAW. Celaan munafikin kepada Rasulullah SAW. Kata Zaid bin Arqam, aku laporkan ini ke Rasulullah SAW. Orang-orang Ansor menyalahkan aku, kata Zaid. Ada apa kamu laporkan ke Rasulullah? Ada apa omongannya Abdullah bin Ubay bin Salul kamu sampaikan ke Rasulullah? Dan Abdullah bin Ubay bersumpah-sumpah bahwa dia tidak pernah mengatakan itu padahal Allah Subhanahu Wa Taala yang berbicara dalam Quran. Oh, aku demi Allah nggak pernah bilang begitu Abdullah bin Ubay. Eh, zat saja yang berlebih-lebihan, ngada-ngada, gini-gini. Al-Muhim, Eh, Zaid pulang tidur di rumahnya, lalu aku dipanggil oleh Rasulullah SAW. Aku datangi Rasulullah, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah membenarkan kamu. Dibela oleh Rasulullah, bahkan dibela oleh Allah Zaid bin Arqam. Kenapa? Karena turun ayat humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yang Turun ayat ini. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Zaid bin Arkom laporan terhadap Abdullah bin Uwe bin Salul. Memang itu yang dia ucapkan. Gak usah dibantu dengan harta kalian. Nanti yang mulia akan mengeluarkan yang hina. Kan dilaporkan oleh Zaid. Dan itu dibenarkan dan dibela oleh Allah dan Rasulnya. Kata Ibnu Hajar ini menunjukkan bolehnya menyampaikan sesuatu kepada orang yang berkompeten dalam hal itu dan itu bukan namimah yang tercela karena tujuannya adalah kemaslahatan. Asyahid mana nasihat? Dalam kasus ini pun dengan kaidah halabi Zaid bin Arqam tercela, dolim. Kan semestinya dinasehati dulu Abdullah bin Ubay. Nggak langsung dilaporkan ke Rasulullah. Zaid nggak nasihati Abdullah bin Ubay. Langsung dia laporkan ke Rasulullah dan dibenarkan sikap itu oleh Allah Rabbul Alamin turun ayat. Dipanggil oleh Rasulullah SAW dibenarkan. Makanya secara nusus dalam dalil kaidah itu nggak ada benarnya sama sekali harus menasihati dulu sebelum ditakdir. Kisah demi kisah. Dan masih banyak yang lainnya. Ketika wanita tanya ke Rasul, Muawiyah ngelamar aku. Abu Sufyan ngelamar aku bagaimana Rasulullah? Rasul bilang jangan. Muawiyah orangnya su'lu, miskin, tidak punya uang. Abu Sufyan suka mukul wanita, tolak lamaran mereka. Mana nasihat? Kenapa nggak nasihat dulu Rasulullah? E, nanti dulu, saya mau panggil Muawiyah dulu, mau saya nasihati. Nanti dulu saya mau panggil Abu Sufyan dulu saya nasihati. Langsung Rasul bicara. Itu hanya sekedar menjaga kehormatan seorang wanita. Hanya sekedar menjaga harga diri dia. Furuj. Dijawab oleh Rasul SAW. Apalagi ini demi menjaga agama Allah yang jauh dan tidak ada bandingannya dengan kehormatan seorang wanita. Lebih berhak agama Allah untuk dibela, dibicarakan orang yang merusak agama Allah. Ini dari Quran dan Sunnah. Amalan para sahabat pun demikian. Kita tahu kisah Yahya ibnu Ya'mur dan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Kisah ma'ruf ketika Yahya bin Ya'mur dan Humaid dan Abdurrahman mendatangi Ibnu Umar mengadukan tentang Ma'bad al-Juhani yang mengingkari takdir di Basra. Al-Mu'in ketemu Ibnu Umar, disampaikan oh, ada orang-orang mengingkari takdir di kami ya apa. Bagaimana? Kata Ibnu Umar langsung di tempat. Kalau kamu temui mereka, bilang Ibnu Umar berlepas diri, benci kepada mereka. Mereka pun telah berlepas diri dari Ibnu Umar, bukan dari aku. Sampaikan ke mereka kalau mereka infakkan segunung Uhud emas tidak akan Allah terima sampai mereka mau mengimani takdir. Lalu berapakan hadis Umar bin Khattab tentang Jibril yang datang ke Rasul tentang apa itu Islam, iman, ihsan. Hadis. Asyahid, mana nasihat Ibnu Umar? Kenapa Ibnu Umar gak nanti dulu saya mau menasehati mereka dulu. Nggak langsung di takdir di situ. Keras lahiran Ibn Umar. Bahkan dohirnya menunjukkan pengkafiran. Ibn Umar termasuk tampak di situ mengkafirkan mereka. Karena beliau katakan infaknya nggak akan Allah terima sampai mereka mengimani takdir ini. Aku berlepas diri dari mereka, antipati kepada mereka, mereka pun telah antipati kepada aku. Semestinya kan dinasihati dulu proses. Kalau nggak diterima baru nanti boleh dijarah, ditahdir seperti itu. Dolim pula Abdullah bin Umar, sahabat Rasul SAW. Hmm. Demikian pula Umar bin Khattab ketika Subaid bin Isl datang ke Madinah tanya-tanya tentang mutasyabihul Quran dan itu terdengar oleh Umar. Ada yang nyampaikan ke Umar, maka dipanggil oleh Umar bin Khattab. Begitu datang ditanya oleh Umar, "Mana anta? Siapa kamu?" dan Umar nunggu yang namanya Subair bin Isl. Kata dia, "Anak Abdullah bin Subair, Sabir." Eh, kata dia anak Abdullah Sobir. Ini dia mau menyamarkan dirinya. Dia nggak bilang Sobir ibnu Isel, tapi dia bilang Abdullah, Abdullah hamba Allah. Sobir, ini Sobir bin Isel tadi. Kata Umar, aku Abdullah Umar. Nah, aku juga hamba Allah sama. Abdullah Umar. Maka langsung di saat itu Umar pukul kepalanya dengan pelepah kurma yang sudah disiapkan oleh Umar. Karena Umar dengar ini orang nyari-nyari syubhat ayat-ayat Quran wadzariyati zarwa falhamilati wikra apa maksudnya ini buat orang ragu terhadap ayat-ayat Allah sudah disiapkan pelepah di sini pukul oleh Umar jebret pingsan tunggu sampai dia siuman siuman pukul lagi jebret blek pingsan siuman pukul lagi oleh Umar jebret le pingsan begitu dibangun keempat kata wahai Amirul Mu'minin kalau kamu ingin yang di kepalaku keluar, wallahi sudah keluar. Tapi kalau kamu ingin bunuh aku, bunuh aku dengan cara baik. Al-Muhim, sampai kemudian dia diasingkan oleh Umar, gak boleh diajak bicara, gak boleh diajak transaksi, jual beli, dan seterusnya. Pertanyaannya, kenapa Umar gak nasihati Sobil dulu? Kenapa harus dihukum? Dolim pula Umar Nukotok. Khattab. Sebenarnya kan dinasihati dulu, kenapa kamu begini? Anak dengar kamu begini, begini, begini, apa betul, dan seterusnya. Gak ada nasihat. Langsung hukuman yang ada. Didera oleh Umar dengan pelupa korban. Ada Umar bin Khattab, Al-Faruq, radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Banyak sekali asar sudah nggak terhitung. Sufyan Ats-Tsauri ketika datang ke Basra tanya tentang Rabi ibnu Sobih atau ibnu Subai. Siapa ini? Nggak dikenal, nggak diketahui. Sofian juga nggak kenal siapa Robi bin Sobi ini. Beliau tanya, Robi bin Sobi ini siapa? Kata orang-orang Basra, ya dia ahlu sunnah. Yang kami tahu dia di atas sunnah. Sofian tanya, kumpulnya sama siapa? Orang kan pasti kumpul. Misalnya kamu di Sukabumi, kumpulnya kemana? Oh di pengajiannya sini, di maatnya situ, datangnya ke majelis ini. Kata mereka bersama orang-orang Qadariyah kumpulnya. Ini mengingkari takdir ini itu. Langsung kata Sofyan Asari kalau begitu Rabi ibnu Sofbir Qadari. Orang Qadariyah. Selesai. Diketahui dari tempat kumpulnya, tempat dia bergabung, bersama siapa, teman-temannya, orang-orang dekatnya. Langsung. Zolim juga Sofyan Atsauri. Kenapa gak dinasehati dulu Rabi bin Sobi? Langsung dihukumi vonis sebagai Qadariyah yakni a'imah Islam dan masih banyak yang lain. Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, a'imah tabi'in, adba' tabi'in, Sufyan, atau semuanya zalim salah. Oh, mereka nggak nasihati dulu. Langsung ditahdir, langsung dijarah. Wa yang adil, yang objektif, Masya Allah Ali Hasan dan orang-orang sururi. Harus dinasehati dulu sebelum ditahdir. Bahkan Rasulullah SAW dengan kaidah mereka boleh pula. Wahasyahu Sallallahu alaihi wasallam Kadang mereka nggak paham arah Subat-subat mereka itu bahkan mencela Rasul SAW Entah mereka sadar atau enggak itu Ini eh, kisah para imam. Imam Ahmad ketika Dawud al-Asbahani Qapadahiriyah datang ingin menemui Imam Ahmad datang ke Baghdad. Minta izin kepada anaknya Imam Ahmad Soleh bin Ahmad. Aku menemui bapakmu, ayahmu Imam Ahmad. Kata Soleh kepada ayahnya Imam Ahmad, di luar ada Dawud ini Daud Al-Zahiri. Dari mana? Dari Asbahan, karena dia Asbahani. Kata Imam Ahmad, eh, orang ini mengatakan bahwa Quran itu muhdas, makhluk. Aku nggak mau temui dia. Keluar soleh, menyampaikan ayahku nggak mau nemui kamu. Karena kata ayah kamu mengatakan Quran makhluk, muhdad. Diingkari oleh Dawud. Katakan ke ayah, gak bener itu. Aku gak pernah berkata demikian. Aku mengatakan Quran kalamullah bukan makhluk begini. Tolong diizinkan aku masuk dan menemui beliau mau bicara begini. begini. Masuk lagi soleh ke ayahnya. Bahasanya orang sekarang. Bah, itu Dawud mengingkari dia nggak pernah bilang gitu katanya nggak benar itu kata Imam Ahmad aku tahu ini dari Muhammad ibn Yahya Naisaburi itu yang menyampaikan kepadaku bahwa Dawud mengatakan Quran muhdar wa Muhammad ibn Yahya asdaq minhu bagiku Muhammad ibn Yahya lebih terpercaya darinya suruh dia pulang nggak ditemui oleh Imam Ahmad Dolim juga Imam Ahmad. Imam Ahmad salah. Kenapa bersikap begitu? Ditolak, nggak mau diterima. Lah kan semestinya dinasihati dulu Ahmad. Sebelum ditolak, sebelum kamu sikapi, suruh masuk, tak nasihati dulu. Kalau emang kelihatan dia ngingkari ya baru nanti. Ada Ahmad ibnu Hambal salah juga, karena nggak bernasehat terlebih dahulu. Langsung disikapi Dawud nggak boleh masuk, nggak diizinkan. Ada Imam Ahlu Sunnah Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Semua ini nggak ada artinya. Bagi Ali Hasan, bagi Sururi harus nasihat, harus nasihat. Gak pernah dinasehati, gak pernah dinasehati, langsung dibantah, langsung ditahdir, langsung dijarah. Jam berapa ini? Asar antum jam berapa? Hah? Masuk sudah. ada azan dulu. Fadal yang ada. Kita lanjutkan sedikit pada azan.